TKB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan babat tanah leluhur. Kali ini dalam episode ke-12 dengan judul Awal Kebangkitan Mataram Hindu. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Aki. Pada seri yang ke-26 ini menampilkan Billy Burhan sebagai lelaki aneh, Angela sebagai Pohaci, Kastu Dewa sebagai Naga Sanca, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Galuntang yang merasakan hatinya berdesir manakala melihat kecantikan Pohaci. Seketika itu juga merasakan dadanya sesak, sakit tiada terperikan. Galuntang merasa seakan-akan sebuah palu raksasa menghantam luluh dadanya. Dan kemudian tanpa dapat menguasai lagi dirinya, Galuntang jatuh tak sadarkan diri. Iya. Oh, celaka. Dia jatuh dan tidak sadarkan diri. Kanti, cepat kau bantu aku untuk mengangkat tubuh laki-laki ini. Ayo. Eh, baik, baik, ayah. Uh, uh, uh, baik, ayah. Letakkan di atas balai-balai itu. apa sebenarnya yang telah terjadi dengan dirinya? Mengapa tiba-tiba saja jadi seperti ini? Uh, uh, ayah? Ya. Apa yang harus kita lakukan? Uh, Kasihan sekali laki-laki ini. Uh, entahlah, Kanti. Aku juga tidak tahu harus berbuat apa terhadap orang ini. Uh. Jangan hanya diam begitu, Ayah. Cobalah lakukan sesuatu. Apa saja. Ayah mungkin dapat mencoba sesuatu untuk menyadarkan dia. Cobalah mengurut punggung dan sekitar dadanya. Uh, iya, ya. Uh, baik, baiklah. Aku akan mencobanya. Oh, lihatlah itu ayah. Ia sadar kembali. Kau kah itu Kanti? Ah, Nona Kanti. Uh, Ampun. Hei, eh, ada apakah dengan dirimu anak muda? Kenapa kau tiba-tiba saja mengejutkan kami dengan rasa sakit yang tiba-tiba itu? Aku, aku tidak apa-apa. Tidak. Hanya, hanya rasa sakit yang biasa. Sakit lama yang menyerang kembali. Hmm. Tapi, uh. tapi tadi Tuan menyebut-nyebut Sang Dewi. Ah. Siapakah Sang ah. Dewi yang Tuan maksudkan? Ah. Mengapa Tuan kelihatannya begitu ketakutan? Uh, uh, tidak, tidak, tidak sama sekali. Saya, saya, saya tidak apa-apa. Uh, saya uh, sudahlah Kanti. Kau uh, tidak boleh mendesak orang seperti itu. Ayo, mintalah maaf kepadanya. Oh, tidak, tidak perlu Nona Kanti meminta maaf pada saya. Ah, dia tidak bersalah sedikit pun. Uh, sebenarnya uh, ada apakah Tuhan kelihatannya begitu ketakutan? Dan kini Tuhan tidak lagi berani memandang wajah saya. Tuhan kelihatannya ketakutan melihat wajah saya. Kanti. Uh, ya, maaf ayah. Mm, maafkan saya Tuan Galuntang. Uh, uh. Maafkanlah akan semua kelancangan anakku, anak muda. Uh, tidak apa, Kakang Wangsa. Uh, biarlah, saya permisi saja. Hei, sedemikian tergesanya kah? Ada apa, Adi Galuntang? Apakah anakku Kanti telah menyinggungmu terlalu jauh? Uh, tidak, tidak Kakang Wangsa. Uh, maafkan saya. Uh, terima kasih atas semua penyambutan dan keramah tamahan kalian. Uh, permisi. Ah, anak itu terlalu dimanja sejak kecil oleh almarhum ibunya Dan dia menjadi piatu sejak satu tahun yang lalu ah, Sikap saya telah menyinggung perasaannya ah, Tolonglah Kakang, katakan padanya bahwa saya tidak bermaksud untuk menyakitinya. Ah, juga katakan padanya bahwa saya mempunyai satu persoalan yang sangat pelik dan sukar untuk dimengerti. Ah, apa maksudmu, Adi Galunta? Kau tidak akan mungkin dapat mengerti, Kakang Wangsa. Ah, sudahlah, selamat tinggal. Saya akan meneruskan perjalanan untuk mencari pemuda dengan ikat kepala ulung itu. Laki-laki penebang kayu yang mengaku bernama Wangsa itu mengikuti sahabat yang baru saja ditemuinya, yang mengaku bernama Galutang. Dan ketika tiba di halaman rumahnya, di bawah tangga rumah panggungnya, Dewata Agung. Galuntang menghilang. Oh, ah, Dewata. Apa itu? Ah, seekor naga. Oh, seekor naga besar. Ah, iya, pastilah itu seekor naga. Oh, aneh sekali. Apakah semua yang kulihat ini benar adanya? Hei, Kanti! Kanti! Kemari, cepat! cepat ganti. Oh, ah, naga itu menghilang. Ah, aneh, aneh benar. Ya, benar-benar aneh. Oh. Ada apa? Ayah memanggilku. Uh, aneh, benar-benar aneh. Hmm, ada apa ayah? Hmm. Ayah? Uh, uh kau Kanti. Ah, duduklah, duduklah anakku Kanti. Ada apakah ayah? Sikap ayah kelihatannya begitu aneh. Dan di manakah laki-laki itu? Uh, justru itulah yang akan kubicarakan denganmu Kanti. Tentang laki-laki itu. Uh, entah keberuntungan atau satu malapetaka atau kesialan yang akan kita alami. Ada apa, Ayah? Laki-laki yang mengaku bernama Galuntang pamit kepada aku. Aku mengikutinya sampai ke depan pintu tangga itu. Lalu belum lagi aku sempat mengikutinya. Ia telah merosot turun dengan cepatnya dan tepat di bawah pohon randu. Ya, pohon randu yang tak jauh dari halaman rumah ini dia menghilang. Hah? Menghilang? Iya. Menghilang? Iya, menghilang dengan begitu saja. Dan belum lagi hilang rasa terkejutku. Tiba-tiba di bawah pohon randu itu muncul dengan begitu saja seekor naga. Ya, seekor naga. Seakan-akan naga itu muncul dari dalam bumi. Ayah berkata sungguh? Ataukah ayah hanya termakan oleh lamunan tentang keanehan sikap Galuntang? Ah, entah. Entahlah, Kanti. Ah, yang jelas, aku telah melihatnya. Dan aku telah menggigit keras lidahku hingga masih terasa sakit sampai sekarang. Aku telah melihatnya. Iya, aku telah melihatnya. Sudahlah, lupakan saja Galuntang. Saya yakin dia adalah orang baik, siapapun dia adanya. <sighs> Iya, iya, dia adalah orang yang baik. Biarlah, aku akan mengurus kembali kayu-kayu yang baru kudapatkan. Sebagian akan kujual ke kota, dan sebagian lain untuk keperluan kita di sini, Kanti. Jaga diri baik-baik, Ayah. Iya. Aku pergi, Kanti. Pohaci, putri Kiwangsa dari pinggiran hutan kecil, memandangi ayahnya yang menuruni anak tangga rumah panggungnya. Tubuh ayahnya lenyap di balik semak-semak. Pikirannya kembali diikat oleh bayang-bayang Galuntang, laki-laki yang menarik perhatiannya. Sementara itu, Galuntang sendiri tengah duduk di bawah pohon besar, bersandar sambil mulutnya berkemak-kemik memohon maaf pada Kangjeng Ratu junjungannya. Oh, Sang Dewi, maafkanlah hamba. Oh, maafkanlah hamba yang tidak bisa menguasai diri ini yang telah melanggar tata susila kerajaan Majeti. Oh, wanita itu adalah bukan dari kaum kita. Maafkanlah hamba Kanjeng Ratu. Oh, aku harus kembali menjalankan tugas dari Kanjeng Ratu untuk menyampaikan tusuk konde emas ini pada anak muda yang menakan ikat kepala ulung dan berkalung bahar. Ya, aku tidak boleh membuang-buang waktu lagi. Huh? seorang anak muda mengenakan ikat kepala ulung sedang tertidur di bawah pohon pandira. Ah, diakah anak muda itu? Ah, juga lehernya berkelung Ah, ya, pastilah dia orangnya. Aku merasakan hawa kekuatan hebat tersembunyi di dalam tubuhnya. Pastilah ini orang yang kucari. cari. Hmm, atau biarkan saja hingga ia terbangun. Hmm, ah, biarlah, akan kutunggu saja hingga ia terbangun dari sini. Ah, Ini laki-laki yang telah membuat bunda hati sang dewi? Hmm, pantas, pantas. Ia adalah seorang pemuda tampan dan nampak perkasa. Uh. Di mana kanak kuda itu? Wah, celaka. Rupanya dia telah lebih dahulu bangun dan meninggalkan tempat ini. Oh, itu dia. Aku dapat melihatnya. Dia sudah berada jauh di ujung jalan setapak hutan ini. Ah, aku akan mengejarnya. Hei! Anak muda! Tunggu! Uh. semak-semak ini. Hmm, aneh. Tapi aku merasakan anak muda itu berada di sekitar tempat ini. Iya. Hmm, kurang ajar itu dia. Ah, itu jadi sana. Ah, rupanya ia mampu melenyapkan bentuknya. Hmm, benar-benar hebat anak muda itu. Ah, aku harus berubah diri kembali menjadi galuntang dan bicara dengannya. Oh! Hmm. anak muda yang hebat, kemarilah. Aku tahu kau berada di sana. Tampakkanlah dirimu. Berbincang di alammu lebih baik daripada di alamku. Ayo, tampakkanlah dirimu. Ada apakah paman mengejar-ngejar aku? mencari aku hingga bersusah payah menunggu aku tidur. Hmm, anak muda yang hebat, aku kagum kepadamu. Ah, pantaslah Kanjeng Ratu tertarik padamu, tergila-gila padamu. Ah, apa maksud paman? Aku ada utusannya. Aku diperintahkan Kanjeng Ratu untuk menyampaikan pesannya, yaitu menyampaikan ini. Ah, tusuk konde emas. Ah, apakah Sang Dewi ingin agar aku menemuinya? Ah, kukira begitu. Datang dan penuhilah pesannya. Ah. Baiklah, Paman. Aku akan memikirkannya. Tapi jika boleh ku tahu, siapakah Paman? Mengapa selama tiga tahun aku di kerajaan Majeti, aku tidak pernah mengenal dan mengetahui tentang diri Paman? Ah, Baiklah, kau akan segera mengenalku. Tapi aku juga sekaligus memohon pamit karena tugasku kini telah selesai. Selamat tinggal. Agaknya dia adalah Paman Sanca. Paman Naga Sanca. Iya. Aku hanya mendengar namanya saja disebut-sebut Sang Dewi. Paman Naga Sanjang merupakan panglima perang dari kerajaan Majete. Hah. Ah. Tusuk konde emas. Hmm. Maafkan Sang Dewi. Aku akan segera menemuimu, tapi bukan saat ini. Aku harus mencari dan menjumpai ayahku dulu di Gua Lara. Kini tiga tusuk konde emasnya di tanganku. Entah laki-laki mana yang telah memadu kasih dengannya. Sebaiknya aku tinggalkan saja tempat ini dan meneruskan kembali perjalananku ke Gua Larang. apa yang terjadi? Mengapa tiba-tiba saja langit menjadi mendung? sejak kekuatan gaib yang teramat luar biasa hadir di sekitar tempat ini. Apakah, apakah Sang Dewi datang menemuiku? Biarlah, aku akan menghadapinya. Aku mencintainya. Tapi bukan berarti aku harus mengorbankan urusan besarku mencari Prabu Sara. Ah, apa itu di sana? Anak muda dengan ikat kepala ulung itu tersentak kaget ketika melihat cahaya gemilang muncul tidak jauh dari tempatnya berdiri. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kisah selanjutnya? Siapakah sebenarnya anak muda dengan ikat kepala ulung itu? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-12 Awal Kebangkitan Mataram Hindu yang dipersembahkan oleh Bombat dan Kalpanax bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.